Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa Alhamdulillah pada pertemuan lalu sudah kita jelaskan tentang salat kemudian tentang uh, terkait masalah Al-Quran dan hari ini insyaAllah ta'ala kita akan murajaah kita akan mengulang kembali uh, apa yang sudah kita pelajari setelah itu kita akan mulai ke pelajaran baru ما هو الكتاب الذي يعني ندرسه في هذه الدورة buku apa yang kita pelajari di daurah ini angkat tangannya تفضل نعم الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب mengapa kita memilih pembahasan kitab ini نعم لماذا ندرس هذا الكتاب نعم Irfa so, antum keraskan suaranya. لأن هذا الكتاب مهم للدراسة. نعم وأوصى العلماء بدراسته طيب Dan para ulama mewasiatkan buku ini untuk dipelajari. لو قال لك قائل هذا الكتاب مهم لكن مهم لعامة الأمة وأنا لست من عوام الأمة أنا طالب علم Kalau seandainya ada yang mengatakan kepada kita bahwa ini buku ini untuk orang-orang awam, sedangkan kita bukan orang-orang awam, kita ini talibul ilmi. ماذا تقول له Bagaimana cara menjawabnya? وعيد السؤال يا شيخ نعم وعيد السؤال طيب إذا قال لك هذا الكتاب مهم لكن لعامة الأمة وأنا لست من عوام الأمة أنا طالب علم ولا أدرس هذا الكتاب نعم Soalnya diulang sekali lagi, buku ini untuk umumnya kaum muslimin, untuk orang awam. Sedangkan kita bukan orang awam, kita ini talibul ilm, penuntut ilmu. نعم يعني يتكبر على العلم والعلماء هناك من يتكبر على العلم والعلماء Nah, ada yang sombong dan merasa tinggi terhadap ulama. بماذا نرد عليه نعم بي. نعم تريد السؤال يا اخي الجواب يا اخي انت بلان لك سلقي نعم نسأله آه، عن مضمون الكتاب نعم. وإن أجاب فلا فله الكلام لكن إن لم يكن يجيب فعليه النقد إذا ترجم هذا Eh, jawabannya adalah karena kita kita akan memberikan pertanyaan kepada orang yang mengatakan tadi yakni merasa sombong dengan apa yang dia punya merasa bukan awam awamun nas maka kita katakan bahwa kalau ki- dia bisa menjawab soal-soal yang kita tanyakan tentang buku tersebut maka jika tidak maka dia termasuk orang-orang awam maka dia harus mempelajari buku tersebut طيب محتوى هذا الكتاب على ماذا يحتوي هذا المتن kandungan buku ini siapa yang bisa menjelaskan kandungan buku ini نعم أول شيء ذكر المؤلف فيه ما يتعلق بحفظ القرآن يعني طريقة السلف مع القرآن الثاني yang kedua Salat, ما Tentang- يتعلق بالتوحيد tauhid, وذكر التوحيد وما ينافي التوحيد الشرك نعم Nah, yang pertama yang disebutkan eh, Syekh bin Bas dalam kitabnya ini adalah tentang salat, tentang eh, surat-surat dalam Al-Qur'an, kemudian tentang tauhid, الثالث salat ما يتعلق بالصلاة tentang salat نعم والرابع الوضوء تيمم والطهارة والتيمم والاغتسال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ثم mengantarkan jenazah نعم ما يتعلق بتكفين الميت وتجهيزه والصلاة عليه ثم adab dalam الآداب والأخلاق الإسلامية Islam. نعم إذا هذه أمور ستة نعم sehingga kandungan ما يتعلق بحفظ القرآن أي طريقة السلف مع القرآن نعم Pembahasan pertama buku ini tentang Al-Quran, yakni Tariqatus Salaf, bagaimana para salafus saleh bermuamalah dengan Al-Quran. الثاني ما يتعلق بالصلاة من شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات من شروط Yang pertama, yang kedua tentang sholat, yaitu tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya serta hal-hal yang membatalkannya. Dan juga tentang sunnah-sunnah dan hal yang membatalkan sholat. Kemudian tentang taharah bersuci. wudhu, tayamum, Dan mandi. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan tentang pengurusan jenazah, memandikan dan mengkafaninya. Kemudian terkait dengan adab dan akhlak-akhlak Islam. نعم وذكرنا أن أنه بعد أن ذكر ما يتعلق بحفظ القرآن ذكر ما يتعلق بالتوحيد وما نافي التوحيد نعم Dan kita sudah jelaskan ketika menjelaskan tentang Al-Quran, setelah itu berbicara tentang macam-macam tauhid. نعم آه، طيب انقسم الناس أخذنا بالأمس أن الناس انقسموا تجاه حفظ القرآن إلى طرفين وسط نعم إلى ثلاثة أقسام ما هي Kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu tentang sikap seorang muslim kepada Al-Quran. Ada beberapa sikap, tolong dijelaskan. نعم القسم الأول Man taraka hifdzul Quran. من ترك حفظ القرآن يعني لا يحفظ القرآن القسم الثاني Yang kedua, hafidhahu walakinnahu lam yatadabbar wa lam يحفظ بلا تدبر ولا عمل والوسط هم أهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم آمين من هم yang pertengahan siapa نعم إذا في كل يوم يحفظ وفي كل يوم يتدبر وينظر في معاني الآيات وفي كل يوم يستعين بالله على العمل sehingga sikap yang ketiga yang merupakan sikap pertengahan dan ini merupakan sikap ahlu sunnah wal jamaah adalah yang pertama tentu dia setiap hari akan membaca Al-Quran kemudian setiap hari dia akan mentadaburinya memahaminya kemudian yang ketiga dia akan meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran tersebut ما هو التوحيد لكن قبل هذا السؤال لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس التوحيد soal berikutnya mengapa kita mesti mempelajari tentang tauhid mengapa kita mesti mempelajari tentang tauhid نعم تفضل ذكر ثلاثة الأول أوجب الواجبات نعم Yang pertama karena tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. وأول الواجبات Awalul wajibat. Yang pertama kali wajib dipelajari. ولا يمكن يكون الإنسان مسلم إلا بالتوحيد Tidak mungkin seorang muslim dikatakan sebagai muslim kalau tidak bertauhid. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal kecuali dengan tauhid. ولا يدخل الجنة إلا موحد Tidak akan masuk surga orang yang tidak bertauhid. استقرار الأمن Ketenangan hati, والهداية al-hidayah, والطمأنينة ketenangan وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم sebab mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam تكثير الحسنات diperbanyaknya pahala تكفير السيئات dihapuskannya dosa-dosa ثم هذا الذي يقول لماذا ندرس التوحيد نسأله ثم من يقول لك لماذا تدرس التوحيد تسأله Kemudian kalau ada yang bertanya kepada kita mengapa kita mesti mempelajari akidah, mempelajari tauhid, maka kita bertanya, balik bertanya kepadanya. Hal anta muwahhid? Apakah Anda orang yang bertauhid? La budda yaqul na'am. Pasti dia akan mengatakan iya. Naqul lahu syrah lana hadha at-tauhid alladhi tad'i. Kalau begitu jelaskan kepada kita tauhid yang kamu sebutkan tadi. Fa idza syarah bima jaa fil kitab was sunnah fa huwa muwahhid. Kalau dia jelaskan tauhid sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia seorang muwahhid. Wa illam yashrah wa lam ya'rif at-tauhid naqul lahu anna hadhihi asy-syahadah hiya syahadat zur. Nah, kalau dia tidak bisa menjelaskan tentang tauhid, maka kita katakan bahwa persaksian Anda persaksian Anda adalah persaksian palsu. Wa aidan kadzalik nas'alu 'an asy-syirk. Hal anta musyrik? Kemudian kita tanyakan kepadanya tentang syirik, apakah Anda musyrik? Yaqul la. Pasti dia mengatakan tidak. نقول اشرح لنا هذا الشرك الذي تنفي عن نفسك Kalau begitu jelaskan tentang syirik yang kamu nafikan dari dirimu. فإذا شرح وعرف الشرك معناه أنه يعرف الشرك وليس بمشرك Kalau dia menjawab dan menjelaskan dengan benar, maka kita katakan bahwa dia bukan orang yang musyrik. وإن لم يعرف نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه Kalau dia tidak bisa menjawab, maka kita katakan khawatirnya kamu jatuh kepada kesyirikan ketika kamu tidak mengetahui bahwa itu syirik. بعد هذا نريد أن نعرف تعريف التوحيد شرعا Setelah ini kita ingin men- mengetahui makna tauhid secara syar'i. نعم من يذكر لي تعريف التوحيد شرعا Definisi tauhid secara istilah syar'i. Silakan. نعم Ya, berdiri akhi. <clears throat> إفراد الله تعالى بخصائصه إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نعم Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus milik Allah yaitu dalam rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya dan al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Hadza fihi anna tawhid tauhid yanqasim ila thalathati aqsam. Tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma' was sifat. Maka dari sini kita katakan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama tauhidul uluhiyah, kemudian yang kedua tauhidur rububiyah dan yang ketiga tauhidul asma was sifat. ما هو تعريف توحيد الربوبية apa definisi tauhid rububiyah Nah هو افراد الله سبحانه وتعالى بافعاله او افراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير نعم yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. yakni Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. توحيد الألوهية ما هو توحيد الألوهية Sekarang apa itu tauhid uluhiyah? نعم الله يفتح عليك نعم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد نعم Nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. طيب توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه نعم Sedangkan tauhid al-asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم Kita mengimaninya baik yang tersebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه Yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل Tidak melakukan penyelewengan, tidak melakukan takyif yaitu uh, menjelaskan hakikat dan bagaimana sifat Allah dan tidak menolaknya. نعم ما هو الإسلام ما تعريف الإسلام Definisi daripada Islam. Apa itu Islam? Mana Syekh? نعم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة البراءة من الشرك وأهله نعم Nah, al-Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepadanya, kemudian tunduk dan taat kepada Allah dan memutuskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melaksanakan perbuatan syirik. ما هي مراتب الدين بالأمس ذكرنا أن مراتب الدين ثلاثة نعم Kemarin sudah kita jelaskan tentang maratib ad-din, maratib eh, agama ini. Tingkatan-tingkatan agama. يعني الإسلام ثلاث مراتب ما هي Islam ada tingkat tiga tingkatan. Silakan. نعم الإسلام والإيمان والإحسان نعم Al-Islam, al-iman dan al-ihsan. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد وعرفنا التوحيد نعم بأقسامه Adapun al-Islam adalah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Dan sudah kita jelaskan macam-macam tauhid. والانقياد له بالطاعة أن تنقاد وتطيع لا تعصي نعم Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. والثالث البراءة من الشرك وأهله Yang ketiga, memutuskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. ذكرنا بالأمس أن البراءة من الشرك وأهله تكون بأمور ثلاثة نعم Sudah kita jelaskan bahwa memutuskan diri dari syirik dengan tiga cara. ما هي Jelaskan tiga cara tersebut. يعني كيف تكون البراءة من الشرك وأهله Bagaimana cara cara kita memutuskan diri dan bara terhadap orang-orang yang melakukan syirik dan kesyirikannya. Nah, نعم الله يفتح عليك تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح نعم sehingga cara kita untuk memutuskan diri dari perbuatan syirik dan orang yang melakukannya yang pertama dengan hati yaitu dengan membenci perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang kedua dengan lisan dan yang ketiga dengan anggota badan. Arkan al-Islam kam? Berapa rukun Islam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La asbab. Wal baqiyah ma ya'rifun? In, beliau mengatakan inna illahi wa inna ilaihi Yang lainnya tidak tahu yang tidak mengangkat tangan? La يصلح hadha. لأننا الآن إخواننا لا فائدة إذا أننا نتعلم ولا نراجع ولا نحفظ ثم الآن هنا نريد أن نذكر في هذه الدورة ما هو معلوم من الدين بالضرورة من يتعلم الإسلام إذا ما يتعلم أهل الإسلام يتعلم أهل الكفر حتى يعلمونه نعم ini musibah ya ikhwan Belajar itu tentu setelah kita mempelajarinya, menghafalkannya dan memurojaahnya. Buat apa kita belajar tanpa menghafal dan tanpa memurojaah? Apakah kita minta kepada orang kafir yang justru belajar kemudian mengajarkannya kepada kita tentang Islam ini? لا نريد أن تكون هذه الدورة كالعرس يعني يأتي الناس يجتمعوا فقط هكذا ويخرجوا كما أتوا نريد أن تأتوا إلى هذه الدورة وتحفظ وتتعلم أوجب الواجبات عليك نعم Kita ingin daurah ini bukan sekedar ramai-ramai saja, bukan sekedar pesta saja, tapi ini kita ingin meng- menghasilkan eh, satu hasil yang diharapkan adalah kita mempelajari ilmu tersebut, menghafalkannya dan memahami hal-hal yang wajib dalam agama kita ini. فكم أركان الإسلام Maka berapa? Berapa rukun Islam? Nah, يعني الذي لا يعرف هذا ليس مسلم Yang tidak tahu berarti bukan muslim. والله ما يمكن يا اخواننا ما يمكن اننا نترك هذه الامور التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين سائلك الله يوم القيامه عما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام هل تعلمت هل عملت هل دعوت هل صبرت بماذا تجيب Ingatlah ketika nanti ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian jawab terhadap orang-orang yang diutus kepada kalian para rasul? Tidak mungkin kita bisa tinggalkan ilmu ini ya ikhwan. Bagaimana kita nanti akan menjawab kalau kita meninggalkan ilmu-ilmu Islam dan meninggalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? إذا قال لك أحد الكفار هل أنت مسلم؟ Jika ada orang kafir mengatakan kepada kamu, apakah kamu orang Islam? تقول نعم يقول اشرح لي هذا الإسلام الذي تدعيه Iya, saya muslim. Kalau begitu tolong jelaskan apa itu Islam yang kamu peluk. تقول لا أدري Lalu kamu mengatakan saya tidak tahu. فيقول لك أنا وأنت سواء Maka orang kafir itu mengatakan berarti saya dan kamu sama. أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله وهناك ممن يدعي الإسلام لا يعرف معنى لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام Abu Jahal saja mengetahui makna la ilaha illallah. Lalu ada sebagian kaum muslimin yang mengaku sebagai muslim tidak mengerti apa itu la ilaha illallah. Maka semoga Allah menjelekkan orang yang Abu Jahal lebih baik darinya, darinya. فكم أركان الإسلام Berapa rukun Islam? Masya Allah. نعم شهادة أركان الإسلام أولا كم خمسة أو ستة أو سبعة خمسة خمسة شهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلاة إقام الصلاة أي الصلوات المفروضة الخمس membayar زكاة ترجم إيتاء الزكاة لا أول من أول شهادة العلم Uh, rukun Islam yang pertama adalah syahadat yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian yang kedua mendirikan salat, kemudian yang ketiga menunaikan zakat. نعم As-sawmu Ramadan صوم شهر رمضان نعم eh, Haji Haji حج Berhaji بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا نعم Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang ketiga pergi haji ke Baitullahil Haram bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله Apa makna syahadat la ilaha illallah? الذي لا يعرف معنى الشهادة إذن هو لم يأتي بشروط شهادة أن لا إله إلا الله لأن من شروط شهادة أن لا إله إلا الله العلم أي بمعنى لا إله إلا الله Barang siapa yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Karena di antara syarat uh, la ilaha illallah adalah mengetahui makna la ilaha illallah. Ma makna syahadat la ilaha illallah? Jelaskan makna syahadat la ilaha illallah. Naam. La ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain yang berhak disembah selain Allah. dan dialah zat yang satu yang wajib kita ibadahi. نعم La ilaha illallah bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. لماذا قلنا في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق ولم نقل لا معبود إلا الله لماذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق ولم نقل أنه معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله Mengapa kita katakan makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Mal farq? Mengapa kita tidak katakan tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah? Apa beda antara kedua kalimat ini? Dimana naqul bihaq fi ma'na la ilaha illallah? Mengapa mesti kita katakan sesembahan yang hak? Naam. Karena kalau kita katakan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya adalah salah. Karena dalam kenyataannya banyak yang disembah oleh orang Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua yang disembah itu adalah Allah dan makna ini batil. إن كنا إن قلنا أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله بمعنى أن كل معنى معبودات هذا الله. أن كل ما عبد من دون الله فعبادته عبادة صحيحة وعندما نقول لا معبود بحق معنى هذا أننا نكفر بجميع ما عبد من دون الله وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة والمستحق للعبادة هو الله نعم Kalau kita mengatakan la ilaha illallah maknanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti seakan-akan kita mengatakan bahwa semua sesembahan yang adalah adalah Allah. Maka kita katakan la ilaha illallah adalah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita katakan berhak disembah karena yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selainnya maka tidak berhak diberikan kesembahan dan ibadah. ولهذا لابد أن تعلم أن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات نعم Maka dari sini kita katakan bahwa la ilaha illallah di dalamnya ada dua hal yaitu yang pertama an-nafyu penafian dan yang kedua adalah al-itsbat penetapan. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله La ilaha artinya penafian terhadap semua yang disembah selain Allah. إلا الله مثبتا عبادة وحد لله وحده لا شريك له Adapun kata illallah maka ini penetapan kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. ولهذا اشترط الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نعم Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kita harus kafir terhadap tagut, kafir terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah, baru kemudian kita beriman kepada Allah. Wa may yakfur bit taguti wa yu'min billah. ولهذا يعني وقع الإشكال عند بعض الناس هدانا الله إياهم لأنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله ولم يعرفوا شروط لا إله إلا الله Ada sebagian kaum muslimin yang salah paham terhadap makna la ilaha illallah. Maka mereka tidak memahami makna la ilaha illallah dan tidak memahami syarat-syaratnya. فهو يقول لا إله إلا الله فهو يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويطوف حول القبور ويذبح لغير الله ويفعل ويفعل ويصرف العبادات لغير الله نعم Ada yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia menyembah kepada selainnya. Kita temukan sebagian kaum muslimin ada yang tawaf di kuburan. Ada yang menyembelih di kuburan dan melakukan hal-hal yang lainnya yang masuk ke dalam kesyirikan. Semua ibadahnya dia tujukan kepada selain Allah. ما مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله Apa konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? لا أحد يعرف Tidak ada yang tahu? والبقية ما يشهد أن محمدا عبده ورسوله Yang lainnya yang tidak mengangkat tangan tidak tahu makna syahadat anna Muhammadur Rasulullah? لو قال لك إنسان هل تشهد أن محمدا عبده ورسوله تقول نعم قال ما معنى هذه الشهادة Kalau dia mengatakan kepada kita, apakah kamu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Lalu kita katakan iya. Kalau begitu kata dia, tolong jelaskan apa makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. نعم مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله من يعرف نعم Muqtadahu ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله طاعته فيما أمر Konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah yang pertama adalah mentaati semua yang diperintahkannya, وتصديقه فيما أخبر membenarkan semua yang beliau kabarkan. واجتناب ما عنه نهى وزجر dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'bad Allah illa bima syara' ay illa bima ja'a nabi alaihi salatu wassalam wa hadha radd 'an mubtadi'ah. Dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah. Naam. Ma huwa ar-rukn ats-tsani min arkan al-Islam? ما هو الركن الثاني من أركان الإسلام؟ ركن kedua dari rukun Islam adalah إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. صلاة. الصلاة. الصلاة. أي صلاة؟ صلاة yang mana dimaksud? صلاة الفجر أو الظهر أو العصر. صلاة الظهر، العصر أو مغرب. كله semua. الصلوات المفروضة الخمس. طيب من من الذي فرض الصلوات الخمس من الذي فرضها siapa yang mewajibkan salat lima waktu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ain di mana di mana Allah mewajibkan tersebut yani as-surah ini في أي مكان فرضت di سورة yang mana furidat fi as عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج يعني ketika Nabi عليه di Isra dan kan اذا فرضها الله سبحانه وتعالى بنفسه نعم maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mewajibkannya salat ini من ترك الصلوات الخمس من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر كفر أكبر Orang yang meninggalkan salat lima waktu secara keseluruhan, maka orang seperti ini masuk ke dalam kekufuran yang besar. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. فهذا إذا مات نسأل الله السلامة والعافية وهو تارك للصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين نعم Maka kalau ada orang seperti ini, yakni meninggalkan salat secara keseluruhan, kemudian dia meninggal dalam kondisi seperti ini, maka orang seperti ini tidak berhak untuk disolati, dikafani dan dimandikan serta dikuburkan di kuburan kaum muslimin. وأيضا إذا كان له زوجة فهذه الزوجة عليه حرام لأن العقد انفسخ بكفر نسأل الله السلامة والعافية وردته نعم Begitu juga kalau dia punya istri, maka istrinya otomatis ketika dia meninggalkan salat lima waktu secara keseluruhan, maka akad nikahnya telah terpisah karena orang ini telah keluar dari Islam. ماذا كان يحكم الصحابة رضوان الله عليهم عمن يتخلف عن صلاة الجماعة بماذا كانوا يحكمون عليه Bagaimana para sahabat menghukumi orang-orang yang lalai dan meninggalkan sholat berjamaah? Apa kata sahabat tentang orang seperti ini? Yahkumun ala bin nifaq. Para sahabat menghukuminya sebagai orang munafik. Hada fi al jamaah, fama balak bis salah. Padahal ini hanya sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan? Ma hukum ada salat al-jamaah ala al-rijal al-balighin. Apa hukum melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah dewasa? Naam. Fardu ain. Naam. Fardu ain. وهناك من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن من استطاع وليس لديه عذر ولم يصلي مع الجماعة فالصلاة باطلة لأنه يرى أن صلاة صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة يعني إذا صلى في بيته بلا عذر فصلاته باطلة نعم Sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah eh, mengatakan bahwa jika ada orang meninggalkan salat berjamaah tanpa ada uzur maka salatnya tidak sah. Karena beliau berpendapat bahwa salat berjamaah adalah syarat sah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah tanpa ada uzur yang dibenarkan maka sah salatnya tidak sah. من يعرف لي الإيمان أي التعريف الشرع عند أهل السنة والجماعة Siapa yang bisa menjelaskan definisi daripada al-iman sesuai dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? والذي لا يعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هذا ليس بمؤمن نعم كده. لأنه كيف يدعي شيء ولا يدري عنه Orang yang tidak mengetahui makna al-iman maka khawatirnya bukan dia bukan seorang muslim, seorang mukmin. Man ya'rif al-iman akhwana? Ta'rif al-iman عند ahli sunnah Naam. Al-iman huwa لابد في تعريف الإيمان من أمور خمسة Definisi iman harus terkandung dalamnya lima hal. Eh, Yang perkataan pertama? dengan lisan, قول باللسان nah, نعم diyakini dengan hati, Diyakini dengan uh, al- al-iqraru bil qalb, واعتقاد بالقلب eh, diamalkan dengan anggota badan, al-amalu bil jawarih, عمل الجوارح فقط خطأ عمل القلب والجوارح oh, ya. ah, amal dengan hati dan, dan anggota badan, nah, amal al-qalb wal jawarih. يزيد بالطاعة eh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. وينقص بالمعصية Nah, إذا لابد من أمور خمسة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح يزيد بالطاعة أوقف ما أحد يتكلم في الدرس أخبرهم بالله Nah, tidak ada yang bicara ketika syekh sedang berbicara. Mohon dia perhatikan adabnya. أوقف خليه يقوم اجعله يقوم Berdiri ya, akhi. عرف لنا الإيمان Jelaskan makna al-iman. bermaksiat kepada Allah. ذكر خمسة الأشياء بتمام. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذا لابد فيه من أمور خمسة Maka penting untuk memperhatikan lima hal ini ketika mendefinisikan il- iman. Yang pertama perkataan dengan lisan, yang kedua keyakinan dalam hati, yang ketiga amalan hati dan amalan anggota badan, kemudian yang keempat bertambah iman ini karena ketaatan, yang kelima iman berkurang karena kemaksiatan. إذا كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه يقول بلسانه أنه مؤمن لكن لا يعتقد بقلبه فما هذا هل هو مؤمن أم لا نعم Kalau ada orang mengatakan dengan lisannya saya mukmin tapi tidak diyakini dengan hatinya, bagaimana hukum orang seperti ini? Apakah dia dihukumi sebagai orang mukmin? نعم Munafik. الله يفتح عليك هذا نسأل الله السلامة العافية نفاق أكبر نفاق اعتقادي نعم Orang seperti ini masuk ke dalam munafik nifaqan akbar, munafik yang melakukan kemunafikan yang besar. لأنه يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه نعم Dia mengucapkan dengan dengan lisannya tapi tidak diyakini dengan hatinya. وإذا كان يعتقد بقلبه ولكن لا يصرح بلسانه هل هذا مؤمن أم لا يعتقد بقلبه ولكن لا يصرح بلسانه نعم Kebalikan dari yang pertama, jika ada orang meyakini dengan hatinya tapi tidak dia ucapkan, bagaimana hukum orang seperti ini? نعم لا يقال أنه مسلم نعم لا يقال أنه مسلم ماذا يقال apa gitu hukumnya kalau bukan ما يقال أنه مسلم كافر كافر بل أئمة الكفر على هذا الله. أبو طالب على هذا أبو جهل على هذا فرعون على هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أئمة الكفر يعتقدوا بقلوبهم لكن لم يصرح بألسنتهم نعم Ini adalah perkataan para pemimpin-pemimpin kekufuran seperti Abu Talib, Abu Jahal, bahkan Fir'aun. Mereka semua meyakini dengan hatinya tapi tidak diucapkan dengan lisannya. ما الدليل على أن الإيمان يزيد Apa dalil bahwa iman itu bertambah? Apa dalilnya? نعم قال الله في سورة الفتح ليزدادوا إيمانا مع ليزدادوا إيمانهم إيمانا طيب وإذا كان يزيد فلا بد أن ينقص Kalau bertambah tentu akan berkurang. وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين نعم Dan disebutkan secara soreh, secara tegas oleh Nabi SAW tentang berkurangnya iman ini dalam sabda beliau, saya tidak pernah melihat ada perempuan yang kurang agamanya dan kurang imannya. Kam arkan al-iman? Berapa rukun iman? Fakat? Segini saja yang mengangkat tangan? Al-kul, ya, Syekh. Mahal hada al-kul. Tidak, belum semua yang angkat tangan katanya. <laughs> belum semua mengangkat tangan. طيب نعم Ada enam Ustaz. Rukun iman ada enam. ايش يقول Rukun iman ada enam. ستة أركان الإيمان كم Ada enam. يعني Sita. ستة الأول Iman kepada Allah, الإيمان بالله iman kepada malaikat wa malaikatih iman kepada kitab-kitab Allah الآن عندما نقول كتاب ما يصح الإيمان بالكتب نعم والإيمان بالرسل لأن لو قلنا كتاب كأنك تؤمن بكتاب واحد كتاب كتاب بالكتب والرسل نعم نعم تؤمن بالله وملائكته وكتبه نعم. ورسله نعم. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره نعم فتح الله عليك تقرأ الشرح أركان الإيمان بين هو شيخ هذا هو هنا تقرأ صفحتين كامل هذا هو شرح أركان الإيمان الشرح المختصر طلبنا منكم بالأمس أن تحفظوا هذا الشرح الشيخ يعيد عليكم الآن نعم. penjelasan rukun iman dan ihsan Iman secara bahasa adalah pengakuan dan pembenaran. Secara istilah adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan maksiat. Kemudian iman kepada Allah ada empat. Yang pertama iman kepada wujud Allah. Kemudian beriman kepada tauhid rububiyah. Yang ketiga beriman kepada tauhid uluhiyah dan yang keempat beriman kepada tauhid asma dan sifat. Iman kepada malaikat mereka adalah alam ghaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Mereka memiliki ruh yang suci, jasad yakni menjadikan malaikat bersayap, berakal dan berhati. Ketika hati mereka terkejut, para malaikat bertanya, "Apa yang dikatakan Rob kalian?" Kita beriman kepada mereka secara global dan dengan apa yang Allah beritahukan kepada kita nama-nama mereka, seperti Jibril, Mikail dan Israfil sifat-sifat dan amal-amal mereka dan mengimani sifat-sifat dan amal-amal mereka secara detil. Kemudian iman kepada kitab, kepada kitab-kitab, kepada kutub. Kita beriman bahwasanya dia adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah secara nyata dan diturunkan bukan sebagai makhluk. Dan Allah menurunkan kitab-kitab ini bersama setiap rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 25, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kami dengan petunjuk dan kami menurunkan kepada mereka kitab dan neraca keadilan. Kita beriman kepadanya secara global dan dengan segala apa yang Allah kabarkan kepada kita dari nama-nama kitab-kitab tersebut. Kita mengimani kabar-kabar di dalamnya dan hukum-hukum yang tidak dihapus dan meyakini bahwa Al-Qur'an adalah penghapus dari kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diketahui diantaranya adalah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa. Adapun beriman kepada Rasul, yaitu kita beriman bahwa mereka manusia biasa dan tidak ada sedikit pun kehususan rububiyah. Mereka tidak punya kemampuan rububiyah dan mereka hamba Allah yang tidak diibadahi, tidak disembah. Sebagai para rasul, mereka tidak boleh didustakan. Allah mengutus mereka dan mewahyukan kepada mereka serta mereka diperkuat dengan mukjizat dan bahwasanya mereka telah menyampaikan amanat, menasihati umat, berdakwah serta berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kita beriman kepada mereka secara global dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan nama-namanya kepada kita, sifat-sifat mereka, kabar tentang mereka serta mukjizat yang Allah perkuat dengannya dan bahwasanya para nabi adalah Adam dan awal para nabi, awal para nabi adalah Adam dan awal para rasul rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam serta penutup para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwa syariat sebelumnya, syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW semuanya telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad dan ulul azmi para rasul yang disebut dengan ulul azmi ada lima sebagaimana disebutkan dalam surat asy-syu'ara dan surat al-ahzab yaitu Nabi Muhammad Nabi Nuh Nabi Ibrahim Musa dan Isa alaihi wassalam kemudian beriman kepada hari akhir terkandung di dalamnya iman kepada segala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW mengenai kejadian setelah kematian seperti fitnah kubur peniupan sangkakala kebangkitan manusia dari kubur mereka timbangan amal buku catatan amal jembatan atau as kemudian al haut telaganya Nabi SAW syafaat surga neraka dan tanda-tanda hari kiamat serta melihatnya orang-orang mukmin, penglihatan kaum mukminin terhadap ruh mereka pada hari kiamat dan di surga. Kemudian yang terakhir iman kepada takdir yang baik dan buruk. Dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk ini terdiri atas empat tingkatan. Yang pertama ala ilm ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global dan secara detail. Yang kedua, kita meyakini Alkitabah, penulisan. yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan seluruh takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kita mengimani tingkatan ketiga yaitu al-masyiah, al kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengimani bahwa Allah Maha berkehendak dan setiap apa yang Allah kehendaki pasti terjadi serta apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi dan seorang hamba memiliki kehendak akan tetapi berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang terakhir yang keempat adalah al-khalq penciptaan. yakni mengimani bahwasanya segala yang ada merupakan makhluk Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah baik secara zatnya, sifatnya maupun gerakan yang dilakukannya. Kemudian terakhir tentang ihsan. Akrahu. Naam. Al-ihsan huwa rukun wahid. Naam. Ihsan memiliki satu rukun saja. وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة تقرأ نعم Ihsan dia memiliki satu rukun dan dua tingkatan. Tingkatan pertama ibadah dengan persaksian yaitu ibadah yang disertai cinta, harapan, kerinduan terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah dan dia adalah ibadahnya para nabi dan rasul. Kemudian tingkatan kedua ibadah pengawasan yaitu ibadah yang disertai dengan rasa takut dan tingkatan ini tidak keluar seorang muslim darinya. آه، طيب آه، الآن آه، طلبنا منهم بالأمس أن يكتبوا لنا الاختبارات من أول الأصول الثلاثة والقواعد إلى الدروس المهمة هل يعني كتب من كتب يعني يرفع إصبعه حتى نرى tugas yang kemarin Syekh berikan yaitu menulis tentang ringkasan tentang usul thalatha qawaidul arba'ah dan ad-durusul muhimmah sudah antum tulis يعني من أول هذا المتن إلى هذه الصفحة الثانية ila hadis yang Syekh maksud adalah dari halaman 11 sampai 16. Hal katabu amla? Yang mengangkat yang nulis tolong angkat tangan. Wah, itu fakat. Yang menulis mohon angkat tangan. Wal baqiyya lam yaktubu? Yang lainnya tidak menulis? إذا يكتبوا الآن آه، نأخذ ربع ساعة حتى يكتبوا ثم نع- نرجع للدرس إن شاء الله Kalau gitu sekarang tulis sekarang, kita berikan antum waktu 15 menit, kemudian setelah itu kita akan memulai kembali pelajaran insyaallah.